Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin rahimatullah alaih. Pelajaran kita ambil yang terakhir kita ambil adalah mengenai bagaimana sebuah perintah itu terkadang berpaling dari yang semula wajib menjadi perkara yang mubah. Nah, barakallahu fikum. Sudah dijelaskan kemarin barakallahu fikum itu tergantung dengan qarinah, tanda. Yang, yang, yang namanya tanda itu nanti akan apa? Akan bisa mengalihkan. Yang semula kelihatannya wajib tapi karena tandanya ada korinahnya ada faktor yang malingkan dari dari wajib menjadi pembolehan, nanti akhirnya maknanya adalah perintah tersebut untuk pembolehan. Di antaranya faktor atau istilahnya tanda yang menunjukkan perintah tapi perintah tersebut adalah ibahah adalah manakala datang perintah setelah larangan. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruhah Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarilah. Nah, di situ kan perintah, ziarahlah sekarang. Nah, perintahnya wajib nggak? Wajib ziarah atau nah barakallahu dalam artian yang mau ziarah silahkan tafadhal, yang tidak tidak masalah. Nah, kan masyru' disyariatkan di situ. Tapi kan tidak sampai tingkatan wajib. Tidak sampai tingkatan wajib nah barakallahu fikum na'am. Cuman ziarah kubur disyariatkan nah barakallahu fikum. Atau contoh yang lain kemarin tuh. Mengenai apa? Orang-orang ketika sudah dikumandangkan adzan untuk apa? Jumat. Nah, kemudian di situ diperintahkan apa? Wadarul bayi dan tinggalkanlah jual beli. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu eh, barakallahu fikum setelah adanya larangan jual beli, eh, barulah setelah itu Allah taala mengatakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fantashiru fil ardi. Apabila sudah selesai salat Jumat, maka pergilah kalian. Nah, barakallahu fikum di muka bumi ini mencari rezeki atau mencari mencari nafkah perintah nggak nih? Perintah, tapi apakah wajib atau bebas? Bebas ya, silakan. Yang mau lanjutkan kerja silakan, yang berhenti istirahat tidak masalah. nam Kita lanjutkan barakallahu fiikum qala al-imam Naam al-Amriti rahmatullah alaih wa lam yufid fawran wa la takrara in lam yarid ma takrara wa lam yufid fawran takrara in lam yaridna yaqtadit takrara. Artinya yang namanya perintah itu nah tidak memberikan faedah yang langsung dikerjakan. Nah, tidak memberikan faedah langsung dikerjakan itu enggak. Nanti kita lihat nanti menurut menurut beliau ya. Nah, wala takrara tidak juga mengharuskan diulang-ulang. Orang itu kan diperintahkan salat duhur karena belum salat duhur. Kalau sudah salat duhur disuruh lagi enggak? Enggak. Enggak suruh ngulangi. Disuruh ngulangi kalau salatnya keliruan itu misalkan. Nah, itu berarti kan belum terwujudkan apa yang dia belum terrealisasikan atau terwujudkan perintah tersebut. Tapi hukum asalnya kalau yang namanya kewajiban sekali dikerjakan gitu, saat itu juga sudah enggak disuruh ulangi lagi. Ya akhir salat duha. Ya akhi salat zuhur. Itu karena dia belum sholat. Kalau dari dia sudah sholat, kita perintahkan lagi dari situ. Enggak, enggak terulang. Nah, kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qauluhu wa lam yufid fawra ai annal amra laisa 'alal fawr. Ini berdasarkan pendapatnya bahwasanya perintah itu tidak menunjukkan faur harus dikerjakan langsung. Faur itu dikerjakan langsung. Itu faur maknanya. Jadi langsung dikerjakan itu enggak harus. Bal huwa 'ala tarahi bahkan boleh ditunda katanya. 'Ala tarahi boleh diulur-ulur. Nah, bahkan apa huwa 'ala tarahi bahkan perintah itu nah barakallahu fihi dibangun di atas tarahi yaitu tarahi itu diselingi dengan tinggang waktu. Enggak langsung dikerjakan. Wa masalah mukhtalafun fiha, ya kan? Bainal usuliyin. Permasalahan ini diperselisihkan antara ahlu usul. Permasalahan ini diperintahkan antara siapa? Ahlu usul. Bahwasanya apa? Apakah perintah itu langsung dikerjakan atau boleh ditunda gitu loh. Nah, halil amru al-mutlaq yaqtadil fawriyah au huwa ala tarahi. Ya, nah. Apakah perintah yang mutlak secara mutlak paham ya? Perintah yang global itu apakah menunjukkan apa? Mengharuskan faurinya harus dikerjakan langsung atau nah barakallahu fikum dibangun di, di atas tarahi diiringi dengan tengah waktu mengerjakannya boleh ditunda atau diulur gitu. Apa maksudnya? Nah, tarahi itu diiringi dengan tengah waktu. Maksudnya penundaan. Apa maksudnya ya? Penundaan atau penguluran. Jadi enggak langsung dikerjakan itu. Nah, jadi maknanya globalnya Apakah perintah yang mutlak, perintah yang global seperti itu menunjukkan harus dikerjakan secara langsung atau menunjukkan apa? Boleh ditunda ngerjakannya nanti itu globalnya. Nah, kalau kita katakan indalla dalilun ala annahu lil fawriyah eh, jika ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah seperti lil fawriyah harus dikerjakan secara langsung, fahuwa lil fawriyah. Maka Nah barakallahu fikum makna perintah tersebut dari fawriyah dikerjakan secara langsung. Misal contohnya, idza dakhala ahadukum al-masjid falyusalli rak'atain. Ini kan diperselisihkan para ulama, namun nanti kita lihat apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka hendaknya dia sholat dua rakaat. Nah, ini enggak ada penundaan kalau mau duduk. Nah, barakallahu fikum eh, hendaknya apa hendaknya dia sholat dua rakaat. Nah, idza dakhala ahadun masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ada riwayat yang lain tambahannya apa? Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid maka jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Nah, ini bagaimana maksudnya? Nah, langsung dikerjakan atau boleh tunda kalau dia mau duduk langsung. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Manakala dia dalam keadaan apa? Bersuci dalam artian dalam keadaan suci dan tidak ada hadas di situ. Nah, kalau ada hadas atau tidak dalam, dalam keadaan tidak suci, ya tidak boleh salatan itu. Nah, kalau misalkan dia mau wudhu dulu mau salat silakan. Nah, berarti dia nanti sebelum duduk harus sholat dulu gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Fahada fihi dalilun 'ala al-fawriyah li'anna al-musabbab makrunun bisababih. Di sini ada pendalilan apa 'ala al-fawriyah harus dikerjakan secara langsung. Kenapa? Dikarenakan al musabab itu akibat, dikarenakan akibat itu makrunun digandeng dengan bisababih dengan sebabnya. Paham ya? Nah, musabab itu akibatnya. Ya, sababih berarti sebabnya. Jadi akibat itu diikat dengan sebabnya. Maksudnya bagaimana? Akibatnya apa? Karena kamu mau sholat, mau duduk dua enam, karena kamu masuk masjid dan mau duduk maka apa? Maka hendaknya kamu sholat. Oh ya, sebabnya kenapa sholatnya? Sebabnya karena mau duduk. Nah, akibatnya apa? Sholat dua rakaat. Ya enggak? Nah. Faidah wujida dalilun al fauriyah wajib al amal bihi ala annahu lil faur. Apabila dijumpai dalil, korinah tanda yang menunjukkan atas fauriyah harus dikerjakan secara langsung, maka wajib mengamalkan perintah tersebut juga secara langsung. Wa dalam lam yujad fahuwa ala tarahi. Namun jika tidak dijumpai dalil yang menunjukkan harus dikerjakan secara langsung, maka kembali ke makna berikutnya yaitu ala tarahi boleh ditunda. Boleh ditunda. Misalkan barakallahu fikum antum atau Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai apa? "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang lagi sakit atau safar maka boleh tidak puasa Ramadan dan menggantikan di hari-hari yang lain. Mengganti puasa Ramadan wajib enggak? Diperintahkan kan? Diperintahkan. Cuman perintah tersebut harus dikerjakan setelah Ramadan langsung. Diganti pada bulan Syawal itu atau boleh tunda sampai nanti Syaban? Boleh tunda sampai nanti Syaban. Yang jelas diganti. Nah, seperti itu. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa hujjatuhum hujjah mereka, argumen mereka annal matlubah wal fi'l. Karena intinya yang di yang diminta itu perbuatannya itu intinya. Kamu kerjakan dulu istilahnya. Yang diminta itu perbuatannya itu. Wa huwa mutlaqun lam yuqayyad bi fawriyatin wala tarakhin. Yang namanya perintah, permintaan itu mengerjakan itu lafaz globalnya ya. Salatlah gitu. Salatlah kamu. Itu diglobalkan gitu yang diminta untuk apa? Perbuatan apa? Salat kan? Salatlah kamu. Ya akhi salli, wahai saudaraku salatlah. Ini intinya yang diminta untuk salat itu ya. Yang diminta perbuatan salatnya itu. Nah, mutlak global, tidak diikat dengan harus dikerjakan saat ini juga atau ditunda. Wal aslu ada ta'sim bit ta'khir. Hukum asalnya tidak ada dosa. Nah, barakallahu fikum bagi orang yang mengakhirkan. Hukum asalnya ini. Paham ya? Hukum asalnya tidak ada dosa bagi orang yang mengakhirkan. Nah. Kita lihat berikutnya Wal qaulusani pendapat yang kedua, huwa anil amra lil faur, bahwasanya perintahnya itu menunjukkan faur, harus dikerjakan secara langsung. Wa daliluhu nakli wa akli. Dalilnya adalah nakli wa akli. Nakli itu adalah penukilan dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Akli itu secara akal. Paham ya? Oh, nakli itu atau dalil nakli, itu dalil Al-Qur'an Sunnah itu maksudnya. Oh, dalil aqli akal. Aman nakli fali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amara as-sahabah radhiyal anhum fil Hudaybiyah an yahliku ru'usahum fata'akharu ghadiba alaihi salatu wassalam wa huwa la yaghdab ala tarkin mustahab. Secara penukilan dalil eh, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan sahabat pada waktu Hudaybiyah agar mereka mencukur rambut-rambut mereka. Fata'akharu tapi mereka ketika diperintahkan justru mengakhirkan. Jadi enggak segera, enggak segera cukur. Akhirnya marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Nah, padahal apa? Wa huwa la Padahal Rasulullah itu tidak marah. Ya, ala mustahab ketika orang itu meninggalkan perkara yang sunnah. Enggak marah karena perkara sunnah itu meninggalkan enggak dosa itu. Ini menunjukkan ketika Rasulullah marah menunjukkan bahasanya para sahabat meninggalkan perkara yang wajib. Ya, berarti ketika Rasulullah merintahkan mencukur rambut, berarti waktu itu seharusnya mereka langsung gitu loh, enggak menundanya. Kemudian berikutnya wa amal ada pun secara akal, fani anna na idza inna huli tarahi fa ilamata mata. Ya, secara akal kalau seandainya perintah itu menunjukkan tarahi itu boleh tunda, mengerjakannya boleh ditunda, so, sampai kapan? Nundanya sampai kapan? itu loh. Ada waktunya enggak itu loh. Illam tuhaddidhu yang sara muntahahu hudurul ajalnya enggak. Kalau engkau tidak membatasi dengan waktu, berarti Penundaan itu sampai kapan? Penundaan tersebut habisnya sampai datang ajal. Sampai mati. Nanti nanti nanti misalnya nah. Wa kaifa yumkin an yakuman insanu bil awamir allati tu'addu bil uluf. Nah, idza kana akhiruha 'inda mautih. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa menegakkan perintah-perintahnya yang mana perintah itu kalau dihitung itu ribuan, ya enggak? Ya, nah, hingga hingga akhir, nah hingga akhirnya apa? Ketika dia mati. Nah, ya enggak? Ya, ujung-ujungnya ketika dia mati, nundanya sampai nanti dia mati. Sumayuqal, kemudian dikatakan halil maut ma'lumul ajal. Nah, sekarang kalau yang namanya mati itu mesti akan mati, benar. Semua orang pasti akan mati, tapi tahu enggak kapan itu loh. Ya, Sumayuqal halil maut ma'lumul ajal. Apakah kematian itu tahu waktunya? Diketahui waktunya? La, enggak ada yang tahu. Idan jika demikian la tadri la'allal maut yatika baghtatan wa anta lam tatamakkanul fi'il. Jika demikian, engkau tidak tahu, bisa jadi mati itu mendatangi dirimu secara tiba-tiba. Dalam keadaan engkau belum apa? Belum memapankan atau dalam keadaan engkau belum memungkinkan untuk mengamalkannya. Dalam artian dalam keadaan engkau belum mengerjakannya. Karena penundaan tadi itu kan. Nah, ini seperti itu. Kita lihat faswabu maka pendapat yang benar anal amra alal faur illa in dalla dalilun ala annahu litarafi. Jadi hukum asalnya al asl fil amr ya dulu alal faur. bahwasanya hukum asal perintah kata beliau yang benar bahwasanya perintah itu alal faur. Perintah itu menunjukkan apa harus dikerjakan secara langsung. Kecuali kalau ada korina, ada dalil, eh, ada tanda yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut boleh ditunda. Hukum asalnya dikerjakan langsung, tapi kalau nanti ternyata ada dalil yang lain menunjukkan boleh ditunda, ditunda nggak masalah. Seperti bayar apa? Hutang puasa Ramadan ini misalkan. Itu nang boleh, ditunda boleh. Aisyah pernah suatu ketika punya hutang puasa Ramadan, dan beliau pun menundanya hingga Sya'ban. Paham ya? Hingga Sya'ban. Naam. Wa amma takrar fa huwa kama qala al-mu'allif la yaqtadi takrar illa idza warada ma yaqtadi takrar. Adapun masalah pengulangan kewajiban yang sudah dikerjakan, maka sebagaimana yang diungkap oleh mu'allif bahwasanya tidak harus mengulangi pekerjaan tersebut kecuali apabila datang nah faktor yang mengharuskan dia mengulanginya. Ya enggak? Hukum asalnya kewajiban yang antum kerjakan setelah dikerjakan disuruh ngulangi lagi enggak aslinya? Suruh ngulangi lagi nggak? Enggak. Tapi kalau memang ada faktor yang mengharuskan untuk mengulangi, mengulangi. Seperti misalkan dia sholat ya, dia sholat. Nah, barakallahu fiikum sudah empat rakaat sholat duhur. Tapi ternyata sholatnya dia tanpa toharoh, tanpa bersuci. Sholatnya sah nggak? Ulangi. Karena dia belum mengerjakan atau menunaikan kewajiban tadi. Paham ya? Tapi kalau sudah sholatnya dalam keadaan suci, kemudian sholatnya sudah empat rakaat juga sholat duhur, Nah, barakallahu fikum dan sudah selesai sholatnya, antum nggak boleh ngomong ulangi lagi sholat zuhurnya. Paham ya? Karena sudah dikerjakan. Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya walaupun sambungan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.